Ini terutama santri ini. Dan ana ingatkan santri pelajaran maghrib harus datang, harus hadir. Tidak ada alasan tidak kecuali kalau ada udzur syar'i. sebelum mana sebutkan siapa yang menjawab di antara bahaya kesyirikan yang kita sebutkan nanti sudah lama jadi santri tak santri yang baru-baru dulu ya Soeb Irfa sautat Taib. Bahwasanya pelaku kesyirikan ya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mati dalam membawa dosa kesyirikannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ahsanta. Yang berikutnya bah di antara bahaya kesyirikan adalah Ya kita sebut ada tiga atau empat kemarin Empat kalau tidak salah Di antara bahaya-bahaya besar Serta dalilnya Zainal kesyirikan titik-titik-titik bahaya-bahaya di antara bahaya-bahaya kesyirikan. Mereka nggak datang ya. Fajar. Taib Allah mengharamkan surga bagi pelaku kesyirikan dalilnya Uzai Innahu man yusyrik billah lanjutkan Innahu man yusyrik billah حرم الله وما وما للظالمين من أنصار di antara bahaya kesyirikan adalah Allah mengharamkan surga bagi pelakunya yaitu yang mati dalam keadaan tidak bertobat pada Allah dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan maka Allah haramkan surga untuknya dan tempatnya adalah neraka dan tidak ada seorang penolong pun bagi para pelaku kezaliman Di antara bahaya yang lain dari bahaya kesyirikan Bentar Pak ya, ya. Ini biar santri ini biar rajin dulu. Nah, soalnya nih. Kekal di neraka dalilnya ya dalilnya diantara dalilnya ayat tadi ya wa ma'wahun nar wa malizalimina min ansar tidak ada penolong seorang penolong pun bagi ya, pelaku kedoliman itu pelaku kesyirikan yang lainnya karena belum hafal semuanya arfan mana arfan salat Jamal ah sudah tadi soalnya jawab Furqan hmm. Rio Penari masih syarat Nah yang lainnya Kain santri Hantok tadi tadi duluan bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar bahkan paling besar dalilnya Taib inna syirka la zulmun azim sungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar bahaya yang lain Pak Yahya <laughs> kan ada yang lain yang disebutin Allah gugurkan amalan-amalan pelaku kesyirikan dalilnya <laughs> surat az-zumar ayatnya apa walaqad walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyraqta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu yaitu kepada rasul dan kepada nabi-nabi sebelum rasul la in asyraqta kalau engkau melakukan kesyirikan la yahbatanna 'amaluka niscaya akan gugur amalan-amalanmu wala takunanna minal khasirin niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi ya ini bahaya-bahaya yang sangat besar yang mengintai ketika seorang melakukan kesyirikan ya, yang seharusnya menjadi perhatian ya, kebahagiaan seorang di dunia dan akhirat ini tergantung dengan bagaimana tauhid dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan keselamatan dia dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya. Qala al muallif rahimahullahu taala wa qala al khalilu alaihi salam dan berkata Al-Khalil alaihi salam yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam ya di antara doa Nabiullah Ibrahim beliau berdoa wajnubni wabaniya baniya an na'budal asnam Surat Ibrahim ayat ke-35 Wajnubni Wabaniya an-na'budal asnam Jauhkanlah aku Dan anak-anakku Dari peribadatan kepada Al-asnam ya kepada berhala-berhala di dalam doa ini Nabiullah Ibrahim beliau menggunakan ni ay ij'alni fi janibin wal asnam fi janib yaitu jadikanlah aku di satu sisi dan berhala di sisi yang lain artinya berjauhan ya doa-doa yang seperti ini ablaq lebih dalam maknanya bukan hanya sekedar untuk tidak melakukan kesyirikan tapi dijauhkan dari kesyirikan ya kalau dijauhkan di situ ada dua hal ya dia tidak melakukan yang pertama yang kedua dia jaraknya jauh Men jaraknya jauh ya seperti juga ketika kita membahas dakwahnya para rasul walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul agar mereka menyeru kepada umatnya beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut tidak dikatakan tinggalkanlah tagut kenapa? karena hampir sama maknanya lebih dalam wajitani but tagut ya kalau dikatakan jauhi di situ ada dua hal, at-tark ma'al mubaadah. Dia meninggalkan dan dia menjauhi. Ya. Meninggalkannya sudah pasti. Tapi di situ ada makna tambahannya itu dia menjauhi, jangan dekat-dekat. Ya. Kalau dikatakan utrukut tagut tinggalkan, tinggalkan hanya sekedar tinggalkan saja bisa jadi jaraknya masih dekat. Ya, Usrub yang seperti ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina, jangan dekati. Bukan sekedar wala taznu, jangan kalian melakukan zina, tapi jangan dekati. Artinya jauh-jauh. Ya. Karena kalau dekat-dekat walaupun tidak melakukannya, dekat kepada perkara zina, ya dekat kepada perkara kesyirikan walaupun dia tidak melakukannya saat itu ya bisa jadi ceritanya lain setelah berlalunya waktu ya yang namanya kejelekan harus dijauhi sumbernya pun dijauhi ya dan ini doa dari Nabiullah Ibrahim wajnubni jauhkanlah aku wabaniya dan anak-anakku ya di sini kemungkinan bahwasanya yang dimaksud adalah anak-anak beliau langsung atau anak keturunan beliau tidak hanya terbatas pada anak-anak beliau tapi keturunan beliau dan seterusnya ya anna'budal aslam jauhkanlah kami dari anak anna'budah yaitu ibadat al aslam takdirnya peribadatan kepada al aslam jamak dari sonam yang disebutkan makna as-sonam di sini ini dalam terbitan yang ini enggak ada disebutkan wal film kabil kan. wal asnam jam usanam wa huwa ma ju'ila ala surati insanin aw ghairihi yu'badu min dunillah ya sonam adalah apa yang dijadikan dalam bentuk manusia atau selainnya dan diibadahi selain daripada Allah ya ini sonam sebenarnya lebih kepada patung kalau sonam sonam lebih kepada patung yang dipergunakan untuk diibadahi selain daripada Allah amal wasan adapun al wasan fahuwa ma min dunillahi ala ayyi wajhin kana apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah apapun bentuknya ini wasan ya jadi wasan itu lebih umum daripada sonam wasan itu lebih umum daripada sonam ya Baik. intinya bahwasannya Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam beliau meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan beliau dan anak-anak keturunannya dari kesyirikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya dan ini syahidnya menunjukkan rasa takut beliau alaihi salatu wassalam ya bahwasanya kesyirikan itu akan menimpa beliau syahidnya di situ karena itu beliau berdoa untuk dijauhkan dari kesyirikan jangan sampai ditimpa oleh kesyirikan itu ya dalam keadaan beliau adalah khalilur khalilur rahman ya kecintaan Allah ya Khalil itu bahkan makna cinta yang paling hebat sehingga terkadang sering diartikan kekasihnya Allah ya orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi bersamaan itu tetap ada yang namanya ketakutan karena apa bahayanya sangat besar kesirikan ini Ya. Dan justru ketika seorang itu merasa tidak aman dari kesyirikan dan merasa takut dari kesyirikan, ini yang menunjukkan nilai dan kualitas keimanan dia. Ya, karena dia mengerti bahayanya mengerti bagaimana besar ancaman kesyirikan ini ya dia khawatir terjatuh padanya dan inilah menunjukkan kualitas keimanan ya. menunjukkan nilai tauhid yang ada pada seorang khawatir akan kesyirikan Ya. Sebagaimana yang disebutkan misalnya dari kalangan para sahabat ya asar dari Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala beliau berkata adraktu 30 as sahabah ya min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi aku berjumpa sekitar 30 orang dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua mereka takut akan kemunafikan yang ada pada diri mereka ya takut ya bahwasanya masih ada kemunafikan dalam diri mereka ini sahabat ya takut terhadap perkara-perkara yang seperti ini ya kalau kita kan Masya Allah kayaknya aman tentram adem ayem ya nah, kita udah bertauhid masa jatuh kesirikan, ya, seolah-olah surga itu sudah kita kapling saja ya walaupun tidak terbersit perkataan demikian tapi ya kadang kita merasa demikian dan ini bahaya sebenarnya ya bahaya boleh kita berharap dan bahkan wajib kita berharap tapi ingat di situ harus ada rasa takut kita ya jangan terlalu berlebihan dari berharap sehingga lupa akan takutnya sebagaimana jangan pula terlalu berlebihan dalam rasa takut sehingga lupa ya untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala harus imbang. Ar-raja wal khauf. Nanti ada bab khusus tentang ini. Tapi harus ada sebagaimana para al-anbiya ya mereka takut wajnubni wa baniya an na'budal asnam ini doanya Nabi Allah Ibrahim dan ini syahid kita ya dari ayat ini ya bahwasanya Ibrahim alaihi salatu wasalam beliau takut akan kesyirikan sementara beliau adalah imamul khunafa ya imamnya muahidin, ya bahkan di antara bentuk kesempurnaan kecintaan beliau kepada Allah beliau mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala apa diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Ya, ini ujian sangat besar. Ya. Dan beliau berhasil melewati ujian tersebut, menunjukkan bagaimana cinta beliau kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terkalahkan dengan kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ya keutamaan-keutamaan beliau tetap beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala eh, wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya apalagi seharusnya kita ya harusnya kita yang lebih takut terhadap apa terhadap bahaya kesyirikan ini ya bagaimana kecintaan kita kepada Allah ya benarkah kita betul-betul mencintai Allah lebih dari segala segalanya ya, kita bertanya saja pada diri kita masing-masing tidak usah nunjuk orang tidak usah nunjuk siapa-siapa tunjuk diri kita sendiri muhasabah bagaimana bentuk kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala nasallahu alafiyah qala taala wa fil hadis akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasu'ila anhu faqala arya dan di dalam al-hadis Rasulullah SAW bersabda ahwafu ma akhafu alaikum perkara yang paling aku takutkan kepada kalian atas kalian adalah asyirkul asghar ya syirik asghar ya ini nas dari Rasulullah SAW bahwasanya bahwasanya asyirik itu ada syirik akbar syirik asgar fasuila anhu maka beliau ditanya ya apa itu syirik asgar maka beliau menjawab arya syirik asgar itu adalah arya ya diantara syirik asgar adalah arya Ria yang seperti apa nanti kita akan jelaskan insyaallah ta'ala ya sebutkan dalam takhrid hadisnya min hadis Mahmud ibnu Labi rawal Imam Ahmad fil Musnad ya akhrajahu Ahmad bi isnadin hasan kata Al-Hafidh Ibnu Hajar fi Bulughul Maram wa qala al-Mundhiri fi targhib isnaduhu jayyid wa qala al-Haythami fi Majma' az-Zawaid rijaluhu rijalus sahih ghairu ghairu Abdullah ibn Shubaib Shabib Ibn Khalid wa huwa thiqah. Ya, muhim hadis ini sahih insyaallah atau hasan. Ya, yasluh li lil ihtijaj. Baik, kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini? Ya, kepada para sahabat. Ya, kepada para sahabat. Ya, yang mereka merupakan teladan kita di dalam keimanan. Ya. Yang mereka adalah orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat dari rasulnya. Tapi bersamaan dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum. Perkara yang paling aku takutkan atas kalian. Ya, perkara yang paling aku takutkan atas kalian. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya syirik asor oh, ini bahayanya ya sangat besar ya mengintai ya dan sangat halus sehingga kadang diistilahkan dengan syirik khafi syirik yang samar ya lebih samar daripada rayapan semut di atas batu yang licin ya. Nah, ini bahaya ya diibaratkan oleh Ibn Qayyim rahimahullah yang namanya arya syirik asgar ini ibarat lautan yang tidak bertepi ya tidak ada ujungnya dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada siapa kepada para sahabatnya akhafu ma akhwafu ma akhafu alaikum ya al khitab lil muslimin kalamnya Syekh Nusaimin rahimahullah idil muslimu huwa alladhi yukhafu alaihi syirkul asghar walaysa li jami'in nas karena muslimlah yang dikhawatirkan atasnya terjadi atau tertimpa syirik asgar ini bukan seluruh manusia ya kalau dia bukan muslim jelas berarti dia musyrik kafir ya dia lebih besar apa yang dia lakukan daripada ya syirik asgar sudah bukan jadi bahan bicara lagi tapi seorang muslim ya bisa jadi dia tidak beribadah kepada berhala tidak beribadah kepada kuburan dan lain sebagainya ya dia paham itu tapi masalah niat masalah ria ini suatu perkara yang sangat samar masalah Allah al kita selalu meminta kepada Allah ya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya Allahumma ini a'udzubika an usyrika bika wa ana alam wa astaghfiruka lima la alam selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Allah aku berlindung kepadamu an usyrika bika dari perbuatan kesyirikan kepadamu wa ana a'lam dalam keadaan aku mengetahuinya wa astaghfiru kalimala a'lam dan aku memohon ampun kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui ya ini kayaknya sudah berulang kali kita ajarkan doa ini nah hafal nggak ya ini doa yang penting. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu an usyrika bika. Ya. Dari melakukan kesyirikan kepadamu wa ana a'lam dan aku mengetahuinya artinya dia sadar melakukan itu ya wa astaghfiruka la a'lam aku memohon ampun padamu dari apa yang tidak aku ketahui ya dari kelalaiannya dari kejahilannya nah sudah hafal belum sudah hafal Zai doa. Taib, ahsanta. Siapa lagi yang mau? Ya, ini doa kalau antum hafal ya manfaatnya untuk antum bukan buat anak. Ya, antum hafal, antum doakan ya dalam keadaan antum ingat ya mengharapkan eh, dari doa ini kebaikan ya sebagaimana Rasulullah atau Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi ya yabna adam innaka mada'au tani warajau tani ya selama engkau berdoa kepadaku warajau tadi dan engkau berharap artinya doa itu bukan sekedar ucapan di lisan saja tapi tidak dipahami tapi harus dipahami dan diharapkan dari doanya itu ya apa namanya e, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala ya Nah, minggu depan ya insya Allah doanya gampang tadi Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam ya ya Allah sungguhnya aku berlindung kepadamu jadi melakukan kesyirikan kepadamu dan aku mengetahuinya dan aku mohon ampunan kepadamu dari apa yang tidak aku ketahui ya, ini doa untuk berlindung dari kesyirikan baik yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui biasanya itu sekitar 40-an menit baru azan. Sekarang sudah baru 37 menit. Ya, sudah azan. Tapi pembahasan kita masih tentang hadis akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar asghar fasila anhu faqala ar Ya, kita akan insyaallah kita akan sebutkan ya eh, riya seperti apa yang disebut dengan syirik asghar. Ya, karena ya riaknya munafikin riaknya orang-orang munafik ya itu bukan riak syirik asgor tapi riak syirik akbar kenapa karena memang asal ya asal yang menjadi dasar mereka beribadah itu bukan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah tapi karena manusia Ya. Tetapi ria yang di situ dikatakan syirik asgor yang diistilahkan oleh para ulama dengan yasirur ria, ria yang ringan. Ya, ringan bukan berarti akibatnya ringan, tidak. Tapi untuk membedakan saja dengan riaknya orang-orang munafik. Tapi kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ingat ya, doanya jadi dihafal. Ya nanti eh, siapa Zainal tuliskan nanti doanya seperti apa ya kalau perlu ditempel biar dihafal dikasih satu-satu biar hafal ya doa-doa seperti ini dengan artinya supaya paham artinya jangan sampai kita berdoa tapi nggak tahu apa yang kita doakan ya, ini kan aneh ironi kita berdoa tapi nangis-nangis ya tapi nggak tahu kita loh doa apa sih minta apa kepada Allah ini ini kan aneh Iya kan?